raya yang merupakan Eh, kebanggaan umat Islam dan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ya akal Islam azani Allah wa yakum, setiap umat pasti ia ya mempunyai perayaan. Dan umat Islam ia ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perayaan yang paling baik dan terbaik. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka Rasulullah SAW mendapati kaum Ansar merayakan dua hari yang mereka bermain padanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Ya mahadanil yauman, apa dua hari ini? Kata mereka, ini adalah dua hari wahai Rasulullah yang kami biasa rayakan di masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Qad abdalakumullahu ya Allah telah memberikan ganti untuk kalian ya dengan yang lebih baik dari keduanya yaitu Idul Fitr wa Idul Adha yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha <clears throat> Hadis ini akhi memberikan kepada kita ya banyak faidah di antaranya bahwa masalah penentuan hari raya tidak diserahkan kepada adat istiadat ya perayaan apapun tidak boleh ditentukan oleh adat istiadat akan tetapi ia adalah hak pensyariatan ya buktinya bahwa ketika Rasulullah saw <coughs> menemukan para kaum Ansar mempunyai hari raya yang secara adat mereka mereka melakukannya maka Rasulullah saw mengatakan ya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari itu. Kalaulah ya hari raya itu boleh ditentukan oleh adat, tentu ya Rasulullah SAW pun tetap menetapkan adat istiadat yang telah dilakukan oleh kaum Ansor tersebut. Maka dari itu ya akhi, tidak boleh kita merayakan ya suatu perayaan apapun juga kecuali dengan dalil dari syariat kita ya dalil dari Allah dan Rasulnya karena tentunya ya akhi Allah subhanahu wa ta'ala ingin diibadahi sesuai dengan ya yang Allah cintai dan ridhai bukan sesuai dengan selera-selera manusia lalu ya bagaimana kita berhari raya ada tiga pembahasan insya Allah yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu tentang pembahasan seputar <clears throat> bagaimana menentukan hari raya. Yang kedua yaitu ya e, bertakbir dan yang ketiga yaitu salat Idul Fitr dan adab-adabnya. Akhul Islam azan Allah wa Adapun yang pertama yaitu bagaimana ber, kapan kita dan bagaimana menentukan hari raya. Ketahuilah ya akhi bahwa pendapat yang sahih dan itulah yang menjadi amalan di zaman Rasulullah, di zaman para khulafa ar di zaman sahabat di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in bahwa ya untuk menentukan hari raya diserahkan kepada pemerintah. Tidak diserahkan kepada individu. Tidak diserahkan kepada organisasi. Akan tetapi itu adalah hak murni untuk ya ulil amri. Di mana <clears throat> hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asawmu yauma tasumun, wal fitru yauma tufthirun, wal adha tubahun." Puasa itu pada hari kalian semua berpuasa. Beridul fitri itu pada hari kalian semua beridul fitri. Beridul adha itu pada hari kalian semua beridul adha. Lalu Imam At-Tirmidzi setelah uh, meriwayatkan hadis tersebut berkata, يوفسر بعض أهل العلم فقال إن إنما معنى هذا الحديث أن الصوم والفطر مع مع الجماعة وعظم الناس bahwa ya sebagian ahli tafsir menafsirkan hadis ini bahwa puasa demikian pula beridul fitr <clears throat> ya itu harus bersama al jamaah dan kebanyakan manusia apa yang dimaksud dengan al jamaah di sini yang dimaksud dengan al-jamaah di sini yaitu ulil amr, ya pemimpin kaum muslimin. Akal Islam azan ya Allah wa iyakum Oleh karena itu Al-Imam As-Sindi <clears throat> dalam kitab beliau Hasyiah Ibnu Majah berkata, ya fi hadal hadis dalil ala anna hadzal amr lam yufawwad ila ahadi minan nas bal ila bal ila ulil amr kata beliau Hadis ini menunjukkan bahwa ya perkara ini ya untuk menentukan kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha itu tidak diserahkan kepada apa namanya eh, individu-individu manusia. Akan tetapi ini adalah diserahkan kepada ulil amri. Ya siapa mereka yaitu para yaitu pemimpin, pemerintah tentunya. Dan yang perlu diingat ya akhi ya azan Allah wa yakum <clears throat> bahwa Eh, kesalahan yang dilakukan oleh Amri ketika apa namanya e, menentukan perayaan dan Ramadan itu adalah mereka yang akan menanggung dosanya. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya ketika beliau ditanya tentang masalah apabila ulil amri itu melakukan kecurangan di dalam e, menentukan Ramadan dan hari raya kata beliau bahwa sama sekali perbuatan ini tidak berpengaruh untuk rakyat. Artinya ya bahwa semua itu adalah ditanggung oleh imam. Lalu beliau berdalil dan mengkiaskan dengan masalah sholat berjamaah. Beliau bersa ya Rasul, beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uh, yusalluna lakum ya mereka para imam itu akan sholat mengimami kalian. Fa in asabu falakum walahum apabila mereka sholatnya benar maka kalian mendapat pahala mereka pun mendapat pahala wa in akhtau dan apabila mereka salah yaitu para imam itu berbuat salah di dalam sholat mereka ya falakum wa alaihim maka kalian para makmum tetap mendapat pahala karena kewajiban makmum adalah mengikuti ya sedangkan imam merekalah yang menanggung dosa merekalah yang mendapatkan dosanya Lihat ya kata Syekhul Islam ya, di dalam salat saja apabila imam melakukan kesalahan, makmum tetap tidak disalahkan, makmum tetap mendapatkan pahala. Akan tetapi yang mendapat dosa adalah imamnya. Demikian pula dalam hal ini kata Syekhul Islam. Ya ketika pemerintah ya menentukan perai hari raya, demikian pula menentukan kapan Ramadan, kemudian mereka berbuat curang, kemudian mereka berbuat kesalahan, maka sebagai rakyat karena kita kewajibannya adalah mengikuti keputusan mereka, maka merekalah yang menanggung dosa rakyatnya. Subhanallah. Ya, ini mengerikan sekali tentunya. Ya orang-orang yang ditugaskan kepada mereka, ya masalah yang besar seperti ini. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang permasalahan <clears throat> ada orang yang melihat hilal bulan Dzulhijjah Lalu kemudian ia melaporkan kepada pemerintah. Ternyata pemerintah menolak persaksiannya. Ya, apakah ia berpuasa eh, hari Arafah itu sesuai dengan yang ia lihat hilal? Ataukah ia berpuasa bersama pemerintah? <coughs> Maka Syekhul Islam mengatakan bahwa kewajiban ia berpuasa bersama pemerintah. Tidak boleh ia ia mengikuti sesuai dengan apa berpuasa sendirian sesuai dengan yang ia lihat berupa hilal. Dan beliau mengingatkan kesalahan banyak orang. Kata beliau, ya bahwa kebanyakan orang memahami bahwa sebatas ia melihat hilal, ya, ia menyangka bahwa bulan telah masuk. Padahal tidak demikian kata beliau. Padahal kata beliau di dalam bahasa Arab yang namanya bulan itu bahasa Arabnya adalah syahr. Dan syahr itu disebut syahr karena berasal dari syuhroh yaitu masyhur. Ini menunjukkan kata beliau bahwa ya bulan tidak dikatakan masuk apabila kecuali apabila yang pertama terlihat hilal dan yang kedua masyhur di kalangan kaum muslimin. Semata-mata terlihat hilal kata beliau belum tentu ya belum bisa dijadikan patokan untuk masuknya bulan sampai ia masyhur di kalangan kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan Mengapa disebut hilal kata beliau? Karena diambil dari kata istihlal. Artinya terlihat tampak ya oleh semua orang. Maka ikhwatul Islam azan ya Allah yakum dari sini kata beliau bahwa kewajiban orang yang melihat sendirian yang persaksiannya ditolak oleh ya pemerintah kewajiban dia adalah untuk mengikuti keputusan pemerintah. Kalau misalnya di suatu tempat ya di tempat-tempat yang banyak misalnya tidak terlihat hilal kemudian dicakung misalnya terlihat kemudian pemerintah menolak ya persaksian yang dicakung misalnya maka kewajiban mereka yang dicakung mengikuti tetap mengikuti keputusan pemerintah karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, beliau bersabda asawmu sawmu yawma wal fitru yawma tuftirun wal adha ya berpuasa itu pada hari kalian berpuasa beridul fitr itu pada hari kalian beridul fitr dan beridul adha itu pada hari kalian beridul adha. Iya. Akhal Islam azani Allah wa yakum ini perkara yang pertama. Ya bahwa ya hendaknya kita berpuasa dan berbuka beridul fitri itu bersama pemerintah. Dan inilah yang menjadi fatwa para ulama kibar. Ya seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas di dalam fatwa fatwa beliau ketika beliau ditanya tentang masalah maka beliau mengatakan ala kulli muslim an yasum ويتعيد مع بلده الذي يسكن yaskunu fihi كما قال Ya, setiap muslim hendaklah ia berpuasa dan berhari raya bersama negerinya yang ia tinggal padanya. Demikian pula menjadi fatwa Syekh Saleh Fauzan, demikian pula bahkan Syekh Albani rahimahullah. Ya, padahal Syekh Albani menetap atau merujihkan pendapat jumhur yang mengatakan wahdatul matalib. Artinya apabila terlihat ya hilal di suatu tempat, maka seluruh dunia hendaklah mengikuti hilal tersebut. Akan tetapi kata beliau, melihat keadaan zaman ini beliau berkata ila anta dual al-islamiyah ya sampai negeri-negeri Islam itu bersatu padu safa ini ara saya melihat dan memandang hendaknya kaum muslimin ya berpuasa bersama pemerintahnya masing-masing ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum dan tentunya ini ya akhi ya lebih mewujudkan persatuan di dalam berhari raya karena itu yang diperintahkan oleh Islam untuk senantiasa bersatu padu di atas ya bersatu padu di atas hal ini ya dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai <clears throat> Adapun pembahasan yang kedua ya akhi yaitu tentang takbiran Para ulama berbeda pendapat eh, tentang kapan mulai bertakbir Pendapat Imam Syafi'i dan yang dirajihkan bahkan dibela oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa bahwa takbiran itu dimulai dari semenjak e, matahari terbenam di malam Idul Fitr. Ya, mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, ya, walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah atau bilangan bulan puasa. Dan hendaklah kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata mereka, Allah menyebutkan pertama kali yaitu hendaklah kalian menyempurnakan bulan puasa. Sedangkan malam Idul Fitr bulan puasa sudah sempurna, sudah selesai. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya walitukmilal iddah dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan ya memang di dalam bahasa Arab kata mereka wa'u tidak menunjukkan kepada tartib akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya menyempurnakan bilangan dulu kemudian setelah itu bertakbir itu memberikan isyarat kepada kita kata mereka bahwa takbir itu adalah setelah menyempurnakan bilangan kemudian e, sementara pendapat Imam Malik Imam Ahmad demikian pula Imam Abu Hanifah ya bahwa <clears throat> takbir itu dimulai dari semenjak keluar dari rumah menuju lapangan sampai imam sholat. Ya, mereka berdalil dengan hadis yang disebutkan di situ bahwa Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat, ya seperti siapa Abdullah bin Umar, uh, Ali bin Abi Talib, ya Al Abbas, ya demikian pula Al Fadl, ya zubair bin Awam dan beberapa sahabat yang lain bahwa mereka ya bertakbir bersama Rasulullah semenjak keluar dari rumah sampai ke lapangan. Namun sayang sekali hadis ini di dalam sanadnya ada seorang perawi yang lemah. Ia yang bernama Abdullah bin Umar al-Umari dan ia disepakati akan kelemahannya. Namun ia ya, kata mereka walaupun dalam sanadnya ada kelemahan akan tetapi ia mempunyai penguat dari hadis Zuhri dari Mursal Az-Zuhri di mana Imam Az-Zuhri meriwayatkan secara mursal bahwasanya Rasulullah SAW dan beberapa sahabat ia memulai takbir dari semenjak keluar rumah. Ya. <clears throat> Akan tetapi Mursal Az-Zuhri juga bermasalah karena sanadnya muttarib. Karena ia berada, berasal dari periwayatan Ibnu Abi Dzib dari Az-Zuhri dan dinyatakan, dinyatakan oleh Yahya bin Ma'in bahwa periwayatan Ibnu Abi Dzib dari dari Az-Zuhri itu lemah terlebih juga sanatnya muttarib ya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di dalam kitab beliau ya tentang hari raya dan ternyata memang hadis ini lemah ya sehingga pendapat yang kedua ini dalilnya lemah tidak bisa dijadikan nas untuk menyatakan bahwa ya takdir itu harus dimulai semenjak keluarnya apa namanya kita dari rumah akan tetapi Ya, pendapat kedua ini didukung oleh perbuatan salaf saleh seperti perbuatan Abdullah bin Umar, demikian pula beberapa tabi'in yang lain, ya. Di mana Abdullah bin Umar disebutkan dengan sanad yang sahih bahwa beliau bertakbir dari semenjak keluar rumah. Akan tetapi akhi ini sebatas perbuatan sahabat, ya. Adapun dalil yang menjadi pegangan hal ini dari Rasulullah SAW tidak ada yang sahih. Maka dari itu kewajiban kita adalah saling menghormati dan tidak boleh saling menyesatkan, ya mereka yang mau ber, memulai takbir dari awal malam dari malam ya Idul Fitr silahkan dan mereka yang mau bertakbir ya dari rumah ya kemudian sampai musola silahkan ya mereka masing-masing beberapa berhujah berdalil dan masing-masing mempunyai apa ya wujatun nabar ya dan ijtihad karena tidak ada nas maka kewajiban kita adalah ya kita berusaha untuk sebatas mengamalkan sesuai dengan keilmuan kita. Adapun kemudian menyalahkan orang lain, mengingkari orang lain, maka ini tidak diperbolehkan ya akal Islam azan ya Allah wa iyakum. Adapun lafaz takbir, para ulama menyebutkan bahwa tidak ada satupun riwayat yang marfu yang sahih sampai Rasulullah SAW tentang eh, lafaz-lafaz takbir. Akan tetapi ada dua lafaz yang berasal dari sahabat besar ya para sahabat yang masyhur. Yang pertama yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abdullah bin Mas'ud bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Iya. Seperti yang kita <clears throat> ucapkan ya dan kaum muslimin ucapkan namun dengan dua kali takbir. Ya Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ya takbir Ibnu Abbas di mana Ibnu Abbas ya bertakbir <clears throat> Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa ajal Allahu akbar uh, Ibnu Abbas berkata Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar wa ajal Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Dan dalam satu riwayat ada tambahan Allahu Akbar Alladzi hadana. Ya Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wa ajal. Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Alladzi hadana. <coughs> ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum dan riwayat Ibnu Mas'ud dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Dan demikian pula riwayat Ibnu Abbas pun dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Yang jelas ya apabila kita hendak bertakbir mengikuti takbir Ibnu Mas'ud silahkan. Bagi mereka yang ingin bertakbir dengan takbir Ibnu Abbas silahkan. Dan bagi mereka yang ingin hanya sebatas takbir saja seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Walitukabbirullah. Jadi hanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun tidak apa-apa. Karena masalahnya tidak ada, tidak ada nas ya, dari Rasulullah SAW tentang masalah ini. Karena ya di dalam Al-Quran hanya sebatas memutlakan demikian. Walitukabirullah dan hendaklah kalian ya bertakbir memut, apa, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. <clears throat> Kemudian ya akhi ya Allah wa yakum, pembahasan kita yang ketiga adalah tentang ya adab-adab di hari raya. kita akan mulai kita akan mulai dari sebelum sholat kemudian setelah itu ketika apa sedang apa, pelaksanaan sholat kemudian khutbah dan setelah khutbah adapun sebelum sholat ya akhi azan ya Allah wa iyakum maka ya disyariatkan yang pertama kali adalah yaitu mandi hari raya. Ini berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang uh, apa namanya mandi. Maka beliau mengatakan ya guslu yaumil jumu'ah wa yaumi arafah wa yaumil id ya wa yaumin nahr. Kata beliau, Eh, yaitu mandi hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi hari Idul Fitri dan Idul Adha, Yaumun Nahar. Ya. Artinya bahwa menurut Ali bin Abi Thalib ini adalah mandi-mandi yang disunahkan. Ya. Maka disunahkan akhi ya eh, untuk mandi pada eh, sebelum kita berangkat. Bagaimana tata cara mandinya tidak tidak ada penjelasannya, ya. Kalau Anda mau mandi dengan seperti mandi junub silahkan atau Anda mau mandi sebatas ya apa namanya mengguyur seluruh tubuh silahkan akan tetapi tentunya bagi mereka yang mau sholat hendaklah ia berwudu kemudian ya azan ya Allah yang kedua yaitu berpakaian memakai pakaian yang bagus ya disebutkan dalam riwayat Tabrani dengan sangat jayid dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW di hari raya biasa memakai baju jubah yang berwarna merah ya ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memakai pakaian yang bagus. Bahkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW ya <clears throat> menyediakan baju khusus untuk hari raya dan hari Jumat. Ya. Kemudian yang ketiga akhi yaitu makan khusus pada hari Idul Fitr disunahkan makan terlebih dahulu. Anas ya, bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pergi pada hari raya Idul Fitr kecuali setelah makan beberapa butir kurma. Iya, kecuali setelah makan beberapa butir kurma. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di antara sunnahnya juga ya akhi itu kita pergi apa namanya berjalan kaki menuju lapangan. Ini berdasarkan ya riwayat Ibnu Majah dan dihasarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW keluar menuju lapangan Id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki dan itu yang disunahkan ya kecuali mungkin apabila lapangan itu ya jaraknya amat jauh ya <clears throat> dan disunahkan ketika berjalan menuju e, lapangan akhi ya dibedakan antara ya pergi dengan pulangnya karena Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila di hari raya suka mengambil jalan yang berbeda dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nah, ini menunjukkan sunnah ya dan para ulama mengatakan bahwa ya di antara hikmahnya adalah untuk semakin memperlihatkan syiar Islam, syiar kaum muslimin. Ya. Kemudian ya kita <clears throat> salat Idul Fitr. Dan akal Islam azan ya Allah wa salat Idul Fitr itu ya disyariatkan dua rakaat dan disyariatkan pada rakaat pertama dengan tujuh kali takbir dan di rakaat yang kedua dengan lima kali takbir. Ya dan setiap takbirnya ya diperbolehkan kita mengangkat tangan sebagaimana telah ada riwayat ya dari beberapa tabi'in ya dan itu pendapat yang paling sahih wallahu a'lam. Demikian pula ya akhi ya uh, <coughs> takbiratul ihram Sebagian ulama mengatakan masuk di dalam tujuh kali takbir tersebut. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak termasuk ya, dari tujuh kali takbir tersebut. Dan Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau Mukhtasar eh, apa namanya Al-Fiqh Al-Islami ia mengatakan bahwa <clears throat> eh, yang rajih kata beliau takbiratul ihram itu masuk dalam tujuh kali takbir wallahu alam. Kemudian akhi ya tidak ada satupun riwayat tentang bacaan antara takbir tersebut. Ya, maka yang lebih utama ya adalah kita diam saja karena butuh kepada dalil untuk dikatakan sunnahnya bacaan-bacaan tertentu. Kemudian ya di, di rakaat yang kedua kita mengucapkan lima kali takbir. Ya, dan ya harus kita pahami bahwa tujuh kali takbir di rakaat pertama dan lima kali takbir di rakaat kedua itu hukumnya sunnah saja dan tidak wajib. Ya. Setelah itu disunahkan kita mendengarkan khutbah ya hari raya. Dan ketahuilah ya akhi bahwa khutbah hari raya yang pendapat yang sahih adalah ia hanya sekali khutbah saja bukan dua kali. Ya karena Rasulullah SAW ketika berkhutbah hari raya beliau berkhutbah kepada laki-laki. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ yusmi'in nisa' Maka beliau menyangka belum memperdengarkan khutbahnya kepada wanita. Maka beliau pun mendatangi wanita. Ya, sedangkan di zaman ini, akhi, ilat tersebut sudah hilang dengan adanya speaker dan pembesar suara, sehingga para wanita bisa mendengarkan dari jauh. Ya. Terlebih juga tidak disebutkan bahwa Rasulullah membawa mimbar ya ke lapangan. Ya karena disebutkan bahwa orang yang pertama kali membawa mimbar ke lapangan adalah ya Marwan Ya bin Hakam, gubernur Madinah pada waktu itu. Ya, bahkan dalam riwayat Baihaqi disebutkan secara sharih bahwa Rasulullah SAW ya ber, berkhutbah itu di atas kakinya, bukan di atas mimbar. Dan itulah yang sunnah ya dari khatib ketika berkhutbah ya di lapangan. Akhir Islam azan ya Allah ya kemudian ya seperti biasanya Rasulullah SAW memulai tak khutbahnya dengan hamdalah dan mengucapkan innalhamdalillah نحمده wa ونستغفره Kesalahan banyak khatib ya akhi ya adalah mereka ketika khutbah hari raya memulai dengan takbir. Ini sama sekali tidak pernah ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kebiasaan banyak khatib menyala takbir dengan apa khutbah dengan takbir. Padahal hadisnya sangat lemah sekali sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Bani dalam Irwa Al Khalil. Ya maka dari itu ya akhi ya kebiasaan khotib Jumat eh khotib Idul Fitr ya yang mereka menyela dengan takbir semua ini tidak ada asalnya bahkan berdasarkan hadis-hadis yang lemah ya bahkan sangat lemah. Kemudian ya akhi azani Allah wa setelah berkhutbah selesai disebutkan di dalam uh, muhamiliyat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya dari Jubair bin Nufair bahwa dahulu para sahabat apabila setelah selesai sholat mereka dahulu saling mengucapkan selamat dengan mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Ya dan Syekhul Islam Taimiyah juga ya ketika menyebutkan tentang bacaan-bacaan orang saling meng mengucapkan selamat ya baik takabbalallahu minna wa minkum ataupun yang lainnya ya itu adalah perkara yang dilakukan oleh salafun salih. Maka dari itu ya akhi tidak mengapa ya kita saling memberikan selamat dengan mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum karena itu merupakan sunnah salaful salih yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya akhi azan ya Allah sangat ya dianjurkan kita memperlihatkan kegembiraan di hari raya. Karena kalau kita lihat riwayat bahwa para sahabat melakukan atau membuat permainan-permainan di hari raya. Seperti disebutkan bahwa para sahabat ya melakukan permainan hirab ya di masjid ya dan Rasulullah SAW menontonnya bahkan Aisyah pun juga minta izin kepada Rasul untuk menontonnya maka Rasulullah pun mengizinkan ya bahkan di rumah Aisyah dipukul apa namanya rebana oleh uh, para jariah wanita-wanita kecil sambil menendang, menendangkan syair-syair Arab ya ini menunjukkan ya akhi bahwa para sahabat memperlihatkan kegembiraan mereka di hari raya bahkan mereka melakukan permainan-permainan ya dan ini merupakan ya kegembir hari kegembiraan kaum muslimin ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum dan ini merupakan hari raya yang Allah anugerahkan kepada kita semoga tentunya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala di hari raya kita ya dan tidak bahkan uh, dan tidak termasuk orang-orang yang malah kembali kepada kemaksiatan di hari raya dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di puasa ya puasa kita demikian pula ya suat malam kita bacaan Al-Quran kita ya demikian pula kita mohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan kita dari, dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saya kira cukup ya apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan siang hari ini nah Nah baik terima kasih Jazakallah heran atas materi dan bahasan yang telah saya sampaikan Jazakallah heran Semoga menjadi bekal bagi kita uh, Untuk mendulang pahala di hari raya Idul Fitri yang satu atau dua hari lagi insyaallah taala akan kita jelang. Terima kasih untuk materi yang telah saya sampaikan dan saudaraku seiman dimanapun Anda Mari kita eh, memasuki sesi tanya jawab. Kami undang Anda, kami undang interaksi Anda sebagaimana biasa. Silakan di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Kami akan angkat pertanyaan yang pertama Ustaz dari eh, pesan singkat terlebih dahulu di 0819896543. Kami angkat dari Bapak Idin di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah kita masih tetap harus mengikuti pemerintah di dalam penetapan uh, Idul Fitr yang walaupun pemerintah tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah tetapkan? Adakah batasan kapan kita harus taat dan kapan tidak boleh taat? Mohon penjelasan dari hal ini. Jazakallah khairan Ustadz. Ya akhi, ya bukankah pemerintah di dalam menetapkan hari raya dan Ramadan masih berhukum dan hukum Allah? Nah. Iya, masih meng mengiktibar ya menganggap adanya hilal. Nah. Walaupun mereka menggabungkannya dengan hisab. Iya. Sementara itu merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. alaihi wasallam, ya, iktibar adanya hil apa namanya melihat ahillah. Itu termasuk hukum Allah yang Allah turunkan, ya. Maka dalam hal ini kita tetap mengikuti keputusan mereka. Ya kecuali kalau pemerintah ya melakukan apa cara yang tidak pernah dia apa namanya dilakukan oleh apa namanya Rasulullah dan para sahabatnya. Namun pemerintah masih ya <clears throat> menyimpan di tempat-tempat di berbagai macam titik di Indonesia untuk melihat hilal. Bukankah itu yang diperintahkan oleh Rasulullah? Sumu ya liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi Iya, akan tetapi masalahnya adalah ketika ada suatu apa namanya e, titik yang melihat lalu pemerintah menolaknya. Itu sudah dibahas sebetulnya oleh para ulama di zaman dahulu. Ya, ketika ada orang yang mengaku melihat hilal kemudian dilaporkan kepada pemerintah ternyata ditolak oleh oleh, oleh qadhi. Maka ya Syekhul Islam mengatakan tetap ia mengikuti pemerintah Ya karena kalaupun pemerintah yang salah maka mereka lah yang akan menanggung dosanya. Nah. Baik, uh, pertanyaan masih dari pesan singkat dari Pak Basri di Tanjung Balai, Sumatera Utara dan Bapak Heru di Jakarta yang bertanya hal yang sama uh, terkait dengan masih uh, mengenai penetapan uh, Idul Fitr pertanyaan eh, dua penanya eh, kita ini ya Ustadz kalau memang kita harus mengikuti ulil Amri atau eh, pemerintah dalam hal penentuan hari raya lalu mengapa masih saja ada perbedaan di antara kaum muslimin di dalam menentukan satu syawal uh, yang akan kita jelang ini sedangkan hilal adalah satu lalu uh, mengapa sampai terjadi ada perbedaan dan nasihat apa yang Ustaz uh, sampaikan bagi kaum muslimin untuk bisa bersatu di dalam penetapan Idul Fitri yang akan datang ini? Adapun sebab kenapa terjadi perbedaan karena iya mereka masing-masing merasa punya hak untuk menentukan kapan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya organisasi fulan merasa punya hak untuk menentukan. Ya, ormas fulan punya hak padahal ya di dalam Islam masalah menentukan Idul Fitri, Idul Adha itu bukan bukan diserahkan kepada individu-individu kaum muslimin sebagaimana disebutkan oleh Imam as di di dalam Hasyiah Ibnu Majah <clears throat> ketika beliau berdalil dengan hadis yang kita telah sebutkan dan riwayat Tirmidzi as yawm at tasumun di mana Imam Asin berkata fi hadzal hadis dalilun ala anna hadzal anna an ala anna hadzal amr lam yufawwad ila ahadin nas ya ini merupakan dalil yang tegas bahwa ya masalah menentukan perayaan itu tidak dikeserahkan kepada individu-individu kaum muslimin. Nah, masalahnya ya ketika individu-individu kaum muslimin di Indonesia organisasi merasa punya hak ya untuk menentukan sendiri. Sehingga terjadilah perbedaan terus-menerus. Andaikan mereka ya faham dan tahu bahwa mereka itu adalah ya rakyat juga. Organisasi itu rakyat, kewajiban mereka mengikuti pemerintah. Ya. Mereka adalah ya masuk dalam firman Allah ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, akibat daripada seperti inilah akhirnya kaum muslimin ya tidak tidak pernah apa bersatu padu di Indonesia. Yang kedua, mereka tidak pernah mendengar nasihat para ulama kibar. Ya baik ulama di luar negeri yang di Saudi Arabia maupun di dalam negeri. <coughs> ya, adapun syekh apa ulama yang masyhur seperti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Saleh Fauzan. Ternyata semuanya ya apa namanya menasihati agar kaum muslimin berpuasa dan beridul fitri bersama negeri mereka masing-masing. Ya demikian pula ya alhamdulillah para ulama di Indonesia MUI juga menasihatkan untuk ikut pemerintah. Maka semua ulama dalam hal ini sebetulnya di zaman ini terutama ya sudah bersepakat untuk ya mengikuti pemerintah masing-masing. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Bas ya, beliau itu meroj merojikan pendapat wahdatul matali yaitu apabila terlihat hilal di satu tempat maka seluruh dunia harus ikut. Mm -hmm, Tapi yeah. ternyata ketika ditanya tentang keadaan di zaman ini mm -hmm beliau mengatakan bahwa setiap muslim hendaklah ya berpuasa bersama negerinya masing-masing. Mm -hmm. Demikian pula Syekh Albani pun juga termasuk yang merojihkan wahidatul mautali. Mm -hmm. Tapi ketika melihat keadaan seperti ini, beliau mereka melihat dengan kefakihan mereka ya untuk persatuan kaum muslimin di negeri masing-masing. Mereka berfatwa ya untuk agar kaum muslimin mengikuti negerinya masing-masing. Mm -hmm. Nah, akibat daripada mereka tidak peduli dengan para ulama kibar, bahkan ya lucunya mereka merasa dirinya ulama. Mereka menempatkan diri pada posisi ulama, padahal mereka bukan ulama. Ya akhirnya terjadilah terus-menerus seperti yang ada di Indonesia ini ya perselisihan, perselisihan dan nah. perselisihan Allah musta'an. Nah. terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk beberapa penanya yang mengajukan pertanyaan yang tadi eh, kami sampaikan. Di kesempatan berikutnya kita angkat pertanyaan dari uh, penelpon sudah ada Bapak Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf. Mengenai uh, kalau kita menjelang hari raya itu biasanya hmm. banyak orang yang mengadakan takbir. Hmm. Kemudian takbir ini dipimpin hmm. dari sejak terbenam matahari hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Iya. Nah, eh, uh, apa takbir yang dipimpin ini Ustadz ada contoh hmm. atau kita takbir sendiri-sendiri? Mohon penjelasan Baik. cara dari Allah bagaimana untuk takbir itu. Baik Pak Yusuf. Terima kasih Pak Masih Yusuf. Itu nah. tadi yang mengenai penetapan Idul Fitri. Hmm. Mengatakan apakah kita masih tetap juga mengikuti pemerintah, hmm. meskipun pemerintah nyata-nyata sudah salah dalam uh, menentukan Idul Fitri misalnya di hari ini negara lain sudah hari ke-29 kemudian kita di hari ke-28 mohon penjelasannya jazakallahu khairan oh, iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya Silakan saya untuk yang pertama mengenai takdir yang dipimpin Apakah ada syariatnya? Uh, pertama bahwa Ya, takbir yang dipimpin seperti itu kita belum mendapatkan riwayat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan demikian. Bahkan yang ada adalah fatwa-fatwa para ulama bahwa perbuatan seperti itu termasuk perkara yang diada-adakan. Maka tentunya ya pada asalnya ibadah itu dilakukan sendiri-sendiri. Adapun dipimpin oleh seseorang maka itu butuh kepada dalil, ya. Adapun yang kedua yaitu tentang masalah masih mengenai penetapan penetapan ya. Iya, kalau kita tahu hari. ya bahwa hmm. pemerintah jelas-jelas salah dalam hal ini. Iya. hanya karena melihat negara tetangga. Atau Maka, yang jadi uh, jadi ukuran biasanya Saudi. Iya betul. Jadi biasanya menjadi patokan e, kaum muslimin dimanapun Saudi. Padahal e, ulama Saudi sendiri banyak berfatwa seperti tadi saja. Ya? Iya betul. Sesuai dengan negara masing-masing. Bagaimana penjelasannya? Iya, karena hanya berpatokan kepada ya negeri lain. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah negara mana yang menjadi patokan? Kalau Saudi berbeda dengan Mesir bagaimana? Kalau Saudi berbeda dengan apa namanya ya Yordan bagaimana? Ya kenapa harus Saudi? Apa ada dalil dalam Al-Quran dan hadis bahwa negeri Saudi itu yang menjadi patokan? Ya, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Bahkan Syekhul Islam tegas mengatakan bahwa para ya ulama bersepakat bahwa yang namanya hilal itu berbeda-beda dari satu negeri dengan negeri dengan negeri yang lain. Ya, silahkan untuk merujuk di dalam Majmu' Fatawa, ya beliau menyebutkan adanya ijma para ulama akan adanya perbedaan ya matl apa namanya hilal di dalam memandangnya. Sebagian tempat terkadang terlihat, tapi tempat lain belum tentu terlihat. Ya, Allah Nah. Terima kasih Zakallah Heran atas jawabannya. Semoga bermanfaat Pak Yusuf di Gorontalo. Berikut dari eh, Saudara Abdullah di Bekasi untuk penanya kedua. Silakan via telepon Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. kalau pemerintah membolehkan uh, eh, waktu Idul Fitri itu hmm. uh, bagaimana? Hanya karena kan pemerintah mengatakan bahwa kami menghormati uh, Betul. uh, apa namanya yang berlebaran duluan gitu. Gimana hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang ironis Ustaz. Ketika adanya uh, keinginan bagi kaum muslimin bersatu tapi pemerintah memang memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memilih sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bagaimana Ustaz? Iya, tentunya ya pemerintah dalam hal ini bijak karena melihat banyak orang bodoh, ya. Dimana kalau pemerintah apa namanya e, bersikap anarkis mungkin akan terjadi mudarat yang lebih besar, ya. Karena pemerintah melihat ternyata kaum muslimin ya mereka egonya kuat sekali ya nggak mau apa namanya ngikutin pemerintah pokoknya ngikutin kemauan sendiri-sendiri sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengeluarkan keputusan seperti itu untuk menghindari mudarat yang lebih berat padahal ya akhi dalam Islam kita harus ya bersatu padu karena itu yang diperintahkan oleh Allah ya Allah memerintahkan kita berpecah belah ya dalam masalah syiar-syiar Islam yang besar seperti ini kewajiban kaum muslimin adalah untuk bersatu, padu di, di bawah apa namanya pemerintah ya maka ikhwatul Islam sudah saya sebutkan juga bahwa kewajiban kita hanya mengikuti keputusan pemerintah masalah salah mereka atau benarnya di sisi Allah ya kalau mereka salah mereka yang menanggung dosa kewajiban kita adalah tetap ya mengikuti ulil amri sebagaimana itu menjadi fatwa para ulama di zaman ini sekarang ya ulama siapa yang menjadi sandaran Anda di zaman ini? Ya untuk apa namanya ikut apa namanya ikut Saudi misalnya. Padahal Syekh bin Bas, masyaikh Saudi sendiri bahkan ulama kibar di iya. sana hmm. malah memfatwakan dengan fatwa yang berbeda, tidak seperti yang kita pahami. Bahkan hmm. mereka menyuruh kaum muslimin untuk ya beridul fitri dan berpuasa pada hari apa pada bersama pemerintahnya masing-masing. Hmm. Ya. Nah, Baik, semoga bisa dipahami untuk Pak Abdullah dan pendengar yang lainnya. Di kesempatan ketiga masih dari telepon sudah ada Umu Nisa di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz, <coughs> kalau sempat anak itu hmm di tempat Nana itu cuma ada masjid, tidak ada lapangan. Terus setiap tahun itu kami itu selalu sholatnya di masjid. Apakah itu dibolehkan Ustaz? Itu saja. Jadi kalau saya rana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disunnahkan adalah di lapangan. Namun, ya apabila di tempat di suatu tempat tidak terdapat lapangan seperti di kota-kota yang memang lapangan sudah habis ya untuk bangunan maka tidak mengapa untuk dilaksanakan di masjid-masjid. Ya, Allah nah. Baik, eh, kami angkat berikutnya dari pesan singkat. Kembali di siang ini sudah ada Abu Nisa di Konawe, Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pendengar yang lainnya yang bertanya hal yang sama terkait dengan ucapan yang senantiasa atau sering diucapkan oleh kaum muslimin di hari Idul Fitri yakni minal aizin wal faizin Apakah ini dibolehkan atau ada syariat yang mendasari uh, ucapan yang uh, demikian? Jazakallah khairan Ustaz. Ketahuilah ya akhi bahwa tidak ada nas dari Rasulullah SAW dalam masalah penyebutan ya uh, seperti ini. Yang ada adalah dari perbuatan para sahabat dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahkan di dalam majmu fatwa menyebutkan ucapan-ucapan lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat di zamannya seperti ahalallahu alaika wa kullu am wa antum bi khair bahkan di Saudi sendiri yang menjadi sebuah kebiasaan takabbalallahu minna minkum kullu am wa antum bi khair ya, ini adalah ucapan-ucapan yang kata para ulama labas tidak mengapa ya kita menambah ya yang ter, karena tujuannya adalah memberikan uh, selamat kepada kaum muslimin dan saling mendoakan maka kalau kita tambahkan dengan minal aidin, minal aidin wal faizin ya, semoga termasuk orang-orang yang kembali dan sukses tidak mengapa ya kita ucapkan demikian karena tidak dalam hal ini tidak ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih dari pesan singkat Pak Khairun di Singaraja Bali yang bertanya, Ustaz, eh, Assalamualaikum, jika mayoritas di tempat uh, saya melaksanakan salat Idul Fitr hari Ahad misalnya untuk besok, Sementara pemerintah pusat menetapkan qadarullah di hari yang lain. Maka siapakah yang lebih baik untuk saya ikuti untuk sholat idul fitrnya? Terima kasih, jazakallah khairan. Uh, tentunya, akhi, ya. Perkataan Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan wa fassara ba'du ahli ilm dan sebagian ahli ilmu menafsirkan bahwa makna hadis ya as ya yawma itu anas saum wal fitr ma'al jama'ah wa idhamin nas yaitu bersama al-jamaah dan kebanyakan manusia. Dan al-jamaah yang dimaksud di sini yaitu pemimpin kaum muslimin al-imamatul uzma. Karena memang disebutkan dalam dalil-dalil ya Rasulullah SAW memaknai al-jamaah dengan makna seperti itu. Maka ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum tentu ya pada asalnya kita berusaha untuk mengikuti pemerintah pusat karena itu merupakan ya e, pemerintah yang Eh, apa namanya ulil amri yang hendaknya kita taati. Tapi kalau keadaannya kadar Allah di tempat kita tidak ada yang yang mengikuti pemerintah. Semuanya mendahului pemerintah misalnya. Sehingga kalau kita ikut pemerintah mungkin kita tidak dapat sholat. Bagaimana ini Allah alam saya tidak bisa menjawab. Barangkali ya hendaknya kita coba tanyakan kepada <clears throat> ya para para para ulama yang atau para asatidah yang lebih kuat keilmuannya. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut masih dari pesan singkat ada pertanyaan dari Pak Andri di Bekasi, kemudian ada pendengar yang lainnya yang bertanya hal yang sama. Ustaz, apabila di hari Idul Fitri tersebut kita kudarullah mendapatkan sakit atau ada uzur syar'i lainnya, bolehkah bagi kita untuk salat Id sendiri, Ustaz? Penjelasan eh, mohon penjelasan jazakallahu khairan. Yang saya kuatkan pendapatnya adalah bahwa sholat Idul Fitr itu hendak adalah merupakan sholat bersama kaum muslimin, bukan sholat sendiri-sendiri. Maka syarat daripada sholat Idul Fitr itu harus bersama kaum muslimin. Maka kalau dia tidak mampu untuk sholat, ya, Allah alam, ini tidak disyariatkan ia sholat sendirian. Allah alam. Nah. Baik, terima kasih. Masih dari pesan singkat dari Umu Yazid di Cilengsi dan Umu Aisyah di Makassar yang bertanya hal yang sama. Ustadz di hari Idul Fitr keluarga kami e, menjalani tradisi sungkeman dengan bermaaf-maafan antara anak dengan orang tua, antara yang muda kepada yang lebih tua dan saya e, belum mengetahui secara jelas mengenai hukum dari dalil e, sungkeman tersebut atau bermaaf-maafan secara khusus di Idul Fitr. Apakah ada dalil yang melandasi yang bisa kita jadikan rujukan jazakallahu khairan? Ketahuilah akhi bahwa merendahkan diri kepada makhluk itu tidak diperbolehkan. Ya, apalagi dengan cara ruku dan sujud. Maka itu adalah hak Allah semata. Seorang manusia tidak boleh menghinakan dirinya ya di hadapan makhluk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi ketika menyebutkan tentang makna ibadah, beliau mengatakan makna ibadah adalah tadzallul wa khudu' ya menghinakan diri dan tunduk. Ketika kita sungkem dengan cara seperti itu, ya, kita seret apa namanya kaki kita, ya kemudian kita sungkem ke orang tua, maka itu mempunyai makna penghinaan terhadap orang tua, demikian pula apa namanya makna sujud ya kepada orang tua seperti ini hal yang tidak dibenarkan. Dan ini sama sekali tidak pernah ada dalam syariat dan itu merupakan ia ya, berasal dari kaum ajam dan kita tidak perbolehkan untuk tasyabuh dengan orang-orang ajam dalam masalah ini ya maka ya semua itu tidak sesuai dengan syariat Allah nah Nah, kemudian eh, yang sesuai syariat itu untuk kita merendahkan diri ke orang tua bagaimana Ustaz? Uh, <clears throat> yang jelas ya merendahkan diri kepada orang tua tidak diperbolehkan karena merendahkan diri itu adalah milik hanya kepada Allah hanya saja. Pada Allah. Kalau merendahkan hati itu tawadhu. Oh, merendahkan hati yang ya, maka seperti itu diperbolehkan. Adapun penghormatan kita kepada orang tua, bolehkah seperti yang di Indonesia dengan cium tangan? Ya tidak apa-apa. Hmm. Karena masalah ini hukum adat berlaku, ya karena Allah Subhanahu wa taala memutlakan untuk berbuat ihsan kepada orang tua dan tidak mengikat perbuatan ihsan itu seperti apa. Sedangkan kaidah mengatakan bahwa apabila ada lafaz dalam Eh, syariat yang tidak diberikan batasan dalam syariat maka hmm. boleh dikembalikan kepada adat istiadat dalam hal ini selama adat tersebut ya tidak bertabrakan dengan uh, syariat Allah Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat kembali dari telepon sudah ada Pak Dedi di Sukapura di Jakarta Utara. Silakan Pak Dedi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dedi sebelumnya dikecilkan volume radio monitornya Bapak. Ya, silakan Pak. Ya, masih ada feedback Pak sedikit. Nah, silakan. Anu pasat semuanya, mau nanya, bahwasanya Rasulullah kalau Mohon maaf Bapak, ada feedback Pak. Mungkin dikecilkan volumenya Pak. Silakan. Ya. Nah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu pasat eh, bahwasanya Rasulullah kalau sholat id memakai baju merah ya sunahnya. Mm -hmm. nah, kalau, kalau tidak memakai baju merah pun tidak apa-apa ya? Hmm. Tidak apa-apa Pak, yang penting pakaiannya sama, bagus Pak. Hmm. Ya. Hmm. Sama halnya perempuan juga hmm. kalau pakai baju merah bagaimana Pak? Hmm. Apabila merahnya merah yang musyabba karena masalah memakai baju merah ini ada dua hadis. Hmm. Ada larangan yaitu dengan lafaz Rasulullah melarang dari uh, memakai pakaian yang bernama merah berwarna merah tapi dengan lafaz ya yang semakna dengan musyabba artinya yang betul-betul terang menyala itu yang dilarang adapun kalau merah itu ya tidak terang menyala ya barangkali di situ merah kehitaman sedikit misalnya seperti yang difatwakan oleh Syekhul, Syekhul Islam yang kedua Ibnu Qayyim ya dan dirujikan oleh Syekh Salim dan kitab beliau Al-Manahiyah Syariah kalau seperti itu boleh ya dan itu bisa dipadukan antara perbuatan Rasulullah melakukan e, memakai pakaian merah dengan larangan dari pakaian berwarna merah. allah anak <coughs> Nah, baik, terima kasih jazakallah heran atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Terima kasih untuk Pak Dedi yang menyampaikan pertanyaan tadi. Berikut kami angkat dari Pak Rashid di eh, Jakarta. Silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya pernah mendengar Eh, kalau kalau hmm. tidak mengikuti khutbah Idul Fitri itu tidak apa-apa Pak Ustadz. Hmm. Artinya kita bisa pulang. Hmm. Ini apa ada mm-hmm. larangan atau tuntunan bagaimana Pak Ustaz? Baik Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Rashid Jazakallah khairan atas uh, interaksi Bapak. Silakan Ustaz. Iya Mbak, ya para ulama bersepakat bahwa mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Artinya hukumnya sunnah. Yeah. Maka atas dasar kesepakatan ulama bahwa mendengarkan khutbah itu hukumnya sunnah saja, maka ya kalau bagi mereka yang mau pulang silahkan. Ya, tapi bagi mereka yang mau mendengarkan maka itu lebih utama. Karena kita pertama mendapatkan pahala sunnah, yang kedua kita mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari ceramah khutbahnya imam tersebut. Allah kecuali kalau kita tahu bahwa si imam ini bukan orang yang ahli ilmu sehingga dia menyampaikan ya banyak ya keanehan-keanehan hadis-hadis palsu ya bahkan hadis yang tidak ada asalnya dia sampaikan barangkali duduknya kita malah mudarat ya lebih baik kita pulang kalau seperti ini keadaannya tidak apa-apa Allah nah Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami angkat dari telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat berikutnya dari Pak Amir di Rio. Saat ini silakan Pak Amir. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amir. Ini Ustaz saya mau tanya tentang masalah doa. Hmm. Iya, silakan Bapak. Ya, doa untuk orang yang sudah meninggal gitu kan. Hmm. Apakah boleh kita mengirimkan doa dalam bacaan Al-Qur'an? Hmm. Iya. Iya. Itu saja Pak Amir. Surat Al-Fatihah, hmm. surat Yasin gitu. Iya Bapak. Iya. Terima kasih Pak uh, Amir atas uh, interaksi Bapak. Silahkan Ustaz. Terjadi ikhtilaf para ulama Bapak tentang apakah mengirimkan Al-Quran itu sampai atau tidak. Pendapat Imam Syafi'i yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak akan sampai. Dan ini yang beliau sebutkan juga dalam kitab Al-Um. Iya. Yeah. <clears throat> Eh, sementara Imam Ahmad berpendapat boleh sampai. Dalil Imam Ahmad adalah kias. Itu mengkiaskan kepada sodakoh, haji, puasa, karena ada telah ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa bersedekah untuk mayat itu sampai. Berhaji, berpuasa juga. Ya, mereka mengatakan bahwa <clears throat> bacaan Al-Quran adalah dari jenis ibadah. Sama halnya dengan haji, sama halnya dengan sedekah dan berpuasa. Maka ya kalau begitu bacaan Al-Quran pun sampai. Sementara Imam Ash-Syafi'i rahimahullah dia ya, berpendapat tidak sampai. Ya, walaupun ada riwayat lain menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyatakan sampai tapi itu riwayat yang lemah. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Kathir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Najm wa lil insani illa masa bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia ya amalkan ya kata Ibnu Katsir bahwa yang zahir dari mazhab Syafi'i bahwa bacaan Al-Qur'an tidak akan sampai kepada mayat dan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak pula para sahabat dan tidak pula para tabi'in lalu beliau membantah pendapat yang mengatakan sampai ya di mana mereka menggunakan kias kata beliau fababul ibadah kurubat ya masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah seperti ini tidak boleh dikiaskan padanya ya, sebab kalau boleh dikiaskan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama kali ya mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayat ternyata tidak ada satupun riwayat yang sahihah yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran kepada mayat yang ada adalah riwayat-riwayat yang ba'ifah. Tidak pula ada satupun sahabat yang melakukannya, kecuali riwayat-riwayat yang lemah juga. Seperti riwayat dari Abdullah bin Umar. Ya. Maka dari itu kata Ibnu Kathir bahwa karena tidak ada satupun riwayat dari Rasulullah dan para salafus saleh, ini menunjukkan bahwa ya kalau itu baik tentu mereka sudah melakukannya. Kata beliau, laukana khairan, la sabakuna ilaih. Padahal Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya. Ya, dan banyak sahabat yang meninggal dunia di zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun seringkali ber, ber, apa namanya, berziarah kubur. Tapi tidak pernah ada satupun riwayat bahwa Rasulullah ketika berziarah kubur, ya beliau menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada umat Islam. Ya kepada siapa? Kepada para sahabat yang sudah meninggal dunia. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang harus saya baca?" Kata Rasulullah, "Ucapkan saja assalamualaikum dar qaumum qaumum mu'minin." Ya. Atau <clears throat> assalamualaikum ala diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Rasulullah hanya mengajar, mengajarkan doa itu saja kepada Aisyah. Ya, padahal kalaulah mengirimkan bacaan Al-Quran itu baik, tentu Rasulullah sudah mengajarkannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tentu Rasulullah pun sudah menyampaikan untuk para sahabat-sahabat yang mulia yang beliau cintai. Ya, sementara beliau adalah orang yang sangat sayang kepada umatnya. Maka dari itu ya akhi ya kewajiban kita adalah melakukan mengikuti seperti apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ternyata tidak ada satupun dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya mengirimkan bacaan ya Al-Qur'an baik Al-Fatihah maupun maupun Yasin kepada yang apa oh, mayat yang sudah mati. Oleh karena itu pendapat yang sahih ya. Dan ini pendapat yang <clears throat> saya yakini akan kebenarannya yaitu yang yang dibawa, yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa bacaan-bacaan Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada mayat. Nah, Terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Amir di Riau yang tadi bertanya. Di kesempatan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Eh, sebelumnya ada satu testimoni dari Pak Ino di Nusa Tenggara Barat di Bima yang beliau sampaikan bahwa sungguh damai dan indah Indonesia ini jika semua elemen masyarakat, organisasi masyarakat yang ada mengikuti eh, fatwa-fatwa dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk bersatu di dalam penentuan hari Idul Fitur yang akan datang. Demikian untuk uh, testimoni dari Pak Ino di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Ino. Ada pertanyaan dari Pak Sabit Abdullah di Pamakasan Madura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz saat ini untuk menentukan tanggal 1 uh, eh, Syawal atau satu Ramadan yang lalu dengan hisab sangat mudah sekali Ustaz. Tetapi mengapa kita tetap harus mencari hilal? Apakah dengan demikian kita tidak boleh menggunakan teknologi sehingga lebih tepat dalam eh, penentuan Idul Fitri atau eh, Ramadannya? Karena sebagaimana Ramadan, beliau klaim ini, Pak Abdullah mengklaim bahwa kita mulai puasa tanggal 2 Ramadan yang kemarin. Mohon penjelasan dari hal ini, jazakallah khairan Kenapa kita harus capek-capek melihat hilal? Nah. Iya, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya dan itu yang menjadi ijma para ulama dari zaman ke zaman ya. iya adapun ayat Allah berfirman ya faman syahida minkum syahra falyasum faman syahida barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Allah menyebutkan faman syahida dan Allah tidak mengatakan faman hasaba siapa yang menghitung tapi Allah mengatakan siapa yang menyaksikan dan para ulama mufassirin semuanya bersepakat makna daripada paman syahida artinya melihat hilal. Adapun <clears throat> hadis maka Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Padahal Rasulullah pun tahu tentang ayat hisab. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan berlakukanlah hisab. Ya. Adapun ijma maka apa, telah para ulama telah berijma dari zaman ke zaman bahwa ya eh, yang disyariatkan adalah melihat hilal. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang hanya bersandarkan kepada hisab beliau berkata wa amal ladina atamadu alal hisab faqat fahum dhaluna fi syariah mubtadi'un fid din mukhti'una fil ya, uh, fil hisab Kata beliau, adapun orang-orang yang hanya sebatas berdasarkan kepada hisab saja, maka mereka telah sesat di dalam syariat, mereka berbuat bid'ah di dalam agama, bahkan mereka pun telah salah dalam ilmu hisab itu sendiri. Silahkan dirujuk Majmu fatwa dalam hari ini di jilid 25 atau 22 kalau tidak salah ya. Beliau tegas mengatakan demikian bahwa orang yang sebatas ya bersandar kepada hisab mereka telah sesat dalam syariat berbuat bid'ah dalam agama dan mereka telah salah dalam ilmu hisab itu sendiri. Iya. Dan itu lebih mudah dibandingkan dengan hisab karena tidak setiap orang mampu untuk melakukan yeah. hisab. Sedangkan untuk hilal, iya, itu lebih mudah dibandingkan dengan hisab itu sendiri. Allahu a'lam. Nah. Nah, baik terima kasih Zakallah Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat kami angkat dari uh, Pak Erwin di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Ustaz, apakah ada nas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ikoma solat dan uh, di antara khutbah di hari raya, Ustaz? Uh, eh, ikomah? Nah, ikoma untuk solat uh, eh, Idul Fitr. Yang ada justru ya pengakuan dari beberapa sahabat seperti Jabir bin Abdullah, hmm. demikian pula Anas bin Malik bahwa mereka pernah solat bersama Rasulullah SAW tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamat. Ya, padahal adzan dan komat itu hasanah yang paling baik. Ya. Kalaulah itu adanya bid'ah bid'ah hasanah itu ada, tentu ya hasanah yang paling baik adalah e, mengadakan adzan dan iqamah, ya. Tapi ketika Rasulullah SAW tidak pernah adzan, tidak pula iqamah, ya ketika Idul Fitri dan Idul Adha, maka ya semua ulama bersepakat bahwa tidak diperkenankan bahkan tidak diperbolehkan kita ya beradzan dan iqamah untuk Idul Fit, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya padahal Rasulullah mampu saja menyuruh Bilal ya untuk azan dan qomat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga ya mampu saja menyuruh ya padahal juga pendorongnya juga ada untuk mengumpulkan manusia untuk sholat. Tapi tatkala itu tidak dilakukan oleh Rasulullah itu menunjukkan adalah memang demikian syariatnya. Maka kewajiban kita di dalam masalah ibadah, ya akhi, untuk senantiasa sami'na wa ata'na. Ya, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, Baik, terima kasih atas jawabannya. Masih dari pesan singkat kita angkat dari pendengar kita. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya kita harus mengikuti pemerintah walaupun eh, terjadi kesalahan eh, yang dilakukan oleh pemerintah karena eh, pemerintahlah yang menanggung dosanya. Lalu uh, uh, bukankah ada ayat wa allaisa insan illa ma sa'a di mana seseorang tidak menanggung dosa orang lain? Mohon penjelasan dari hal ini jazakallahu khairan Ustaz. Seperti halnya salat Bapak ya. Ketika Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan hadis ini disepakati akan kesahihannya. Yusalluna lakum mereka para imam salat mengimami kamu. Fa in asabu kalau imam salatnya benar falakum warahum kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Fa'in akhtau kalau imam salah ya salatnya, falakum wa alaihim kalian dapat pahala dan atas mereka lah dosanya. Ya atas mereka lah dosanya. Berarti ya <clears throat> bahwa kesalahan ini tidak dibebankan kepada rakyat kenapa? Karena apa dosa itu tidak dibebankan kepada rakyat kenapa? Karena kewajiban rakyat hanyalah yang mengikuti keputusan pemerintah karena masalah ini memang harus diserahkan kepada mereka. Nah, ketika mereka melakukan itu, ya berarti mereka merekalah yang menyebabkan banyak kaum muslimin salah di dalam berpuasa, di dalam beridul fitri. Ya karena kesalahan mereka itu akibat perbuatan mereka juga. Maka tidak bertabrakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa insani illa masaa. Karena itu merupakan saatnya mereka ya, itu adalah merupakan perbuatan mereka akibat perbuatan mereka sendiri sehingga banyak kaum muslimin jatuh kepada kesalahan akhirnya mereka lah yang harus menanggung ya dosa ya orang-orang yang salah tersebut nah baik terima kasih atas jawabannya kami akan masih dari pesan singkat uh, di kesempatan uh, siang ini dari dua penanya dari Ibu uh, yang tidak menyebutkan namanya Ustaz di saat Idul Fitri biasanya tetangga kami yang non muslim memberikan eh, kue-kue uh, kepada keluarga kami apakah boleh bagi kami untuk memakan hadiah dari tetangga yang non muslim tersebut jazakallah khairan menerima hadiah dari non muslim boleh-boleh saja karena Rasulullah SAW pun pernah ya diberikan hadiah oleh seorang wanita Yahudi yang berupa daging kambing yang ternyata ya ada racunnya Iya, di situ Rasulullah SAW menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Maka kalau orang-orang kafir itu memberikan hadiah kepada kita berupa kue, ya selama kita tahu misalnya kue ini insya Allah tidak mengandung gelatin babi, ya, atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengapa, ya kita menerima hadiah dari mereka. Nah. Demikian pula tidak mengapa kita memberikan hadiah kepada mereka, ya karena mereka ternyata tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita. Nah, Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat kembali set pendengar kita via telepon dan uh, sudah ada pendengar kita di siang ini dari Ambarawa Pak ya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Iwan ya. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Ya, Waalaikumsalam Silakan Pak. Uh, ini mau menanyakan tentang kalau kita mengikuti pemerintah sedangkan pemerintah kita mengacu kepada pemerintahan yang tidak berpegang pada Al-Qur'an. Karena semuanya sistem hukum sistem perekonomian semuanya berdasarkan dari orang-orang eh, uh, ya, kafir iya, seperti iya, itu. Baik. Tentang dengan Al-Maidah. Nah, di sini apakah kita harus mengikuti pemerintah secara pemerintah sendiri uh, banyak korupsi ya di situ. Kita mengikuti Betul. kebijakan pemerintah. Betul. yang kedua uh, ini tentang masalah penentuan uh, di bulan satu satu satu Ramadan. Hmm. Di sini kan seperti lapan lembaga antariksa di sini kan punya teknologi secara canggih hmm. dia bisa melihat posisi keadaan antara bumi, bulan, matahari. Hmm. Nah, ini kemarin terjadi pertentangan karena mereka yang tahu ilmunya, hmm. sedangkan hmm. di Departemen Agama orang yang tidak tahu ilmunya, kenapa bisa menentukan? Apakah ini karena dibawa ke ranah politik? Hmm. di sini kita wajib mengikuti seperti itu. Baik. Nah, mohon jawabannya. Terima kasih, Pak Iwan. kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iwan. Silakan, Ustaz. Memang mungkin ya kalau kita lihat masalah perekonomian banyak mengacu kepada uh, politik ekonomi barat misalnya. Hmm. Masalah perundang-undangan banyak mengacu kepada politik ya politik barat. Tapi di dalam masalah penentuan hilal bagaimana? Eh, bukankah <clears throat> mas pemerintah masih memerintahkan adanya hilal ya, ru'yatul hilal ya, maka dalam hal ini, ya, kalaupun dalam sebagai yang dalam keadaan yang lainnya mereka tidak berhukum dan hukum Allah, hmm. tapi ketika dalam masalah penentuan hilal masih berpegang kepada ya apa yang difatwakan oleh para ulama, ya, hmm. ya kita mengikuti dong. Iya. Ya, ini yang pertama. Adapun yang kedua, Bapak, bahwa <clears throat> uh, pemerintah yang disebut dengan pemerintah Islam itu harus berhukum dan hukum Allah itu berapa persen? kalau Bapak menjawab harus 100%, maka semenjak pemerintahan Muawiyah sampai hari ini, kalau begitu tidak ada yang ya pemerintah Islami. Terlebih ya Muawiyah lah yang pertama apa Yazid bin Muawiyah lah yang pertama kali merubah sistem yang tadinya khilafah di atas minhajun nubuah berubah menjadi kerajaan-kerajaan. Hmm. Ya. Dan itu subhanallah terjadi pada <clears throat> ya Eh, zaman-zaman terdahulu. Kalau Bapak berkata, ya setidaknya 90% lah. Hmm. Jadi katakan, ya eh, pemerintah itu pemerintah Islam. Sekarang saya bertanya, apa bedanya 90% dan 80% dengan 70%? Ya toh, eh, intinya sama, yaitu tidak berhukum dan hukum Allah. Secara penuh tadi. Ya. ya? Iya. Hmm, hmm. Maka dari itulah Bapak, ya para ulama sebagai yang disebutkan oleh Qurtubi bersepakat bahwa orang ya atau pemerintah yang tidak berhukum dan hukum Allah itu tidak mutlak kita kafirkan. Kita lihat keadaan-keadaannya. Ya. ya keadaan yang pertama kalau memang pemerintah mempunyai keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu ya boleh-boleh saja dan sudah tegak hujah kepada mereka akan ketidakbolehan tapi mereka malah sengaja mengatakan boleh ya kita katakan betul keadaan seperti ini berarti sudah terkujah ya bisa kita katakan kafir namun untuk menghukumi yang kafir itu bukan sembarangan orang hanyalah para ahli ilmu saja <clears throat> ya karena berarti harus ditegakkan padanya hujah ya dan syarat-syarat pengkafiran yang lainnya ya sebagian disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka kalau ternyata pemerintah tahu sebetulnya berhukum hukum Islam itu sebagai sebuah kewajiban dan dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, tapi keadaannya mereka melihat sulit. Ya, karena pemerintah Indonesia misalnya ditekan oleh Amerika sementara kita lemah. Ya, dan banyak lagi keadaan-keadaan yang membuat pemerintah ya tidak mungkin untuk menjalankan syariat Islam. Akhirnya mereka tidak menjalankan syariat Islam. Maka yang seperti ini tidak dikatakan pemerintah yang kafir, tapi ia fasik, ya. Maka untuk masalah mengkafirkan itu, Pak, bukan hak ya uh, apa namanya? penuntut ilmu seperti saya, seperti Bapak, ya, seperti kita-kita yang sangat dangkal keilmuannya. Itu diserahkan kepada para ulama ul-kibar yang telah dalam keilmuan mereka tentunya. Adapun tentang masalah itu, Pak, <clears throat> bahwa di Indonesia ada teknologi antariksa dan yang lainnya. Kenapa tidak serahkan kepada mereka? Ya, kalau ternyata ya mereka itu adalah pemerintah dan sudah ditunjuk oleh pemerintah, ya silahkan. Karena sudah kita sudah sebutkan bahwa pendapat-pendapat para ulama tadi bahwa masalah ini di, bukan diserahkan kepada apa namanya badan astronomi, geofisika ataupun yang lain, tapi sekali lagi ini diserahkan kepada ulil amri. Ya, dan kalau ternyata ulil amri kemudian memerintahkan mereka untuk memantaunya juga, ya itu adalah hak ulil amri untuk iya. memerintahkannya. Di sidang isbat biasanya iya. begitu, San. Ada e, dari pihak lembaga-lembaga tersebut yang diikutsertakan biasanya, San. Iya demikian. Hmm. Terlebih di Indonesia ini mempunyai ket, apa namanya e, e, ketetapan bahwa hilal tersebut harus di atas dua derajat. Hmm. Karena dengan alasan bahwa dengan mata kepala dua derajat itu su sangat sulit untuk terlihat. Hmm. Itu sebuah alasan juga yang bisa masuk akal ya kalau Islam karena terlebih lagi ya bahwa apa namanya melihat hilal itu kata Syekhul Islam berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan ketajaman mata, ketinggian tempat dan rendahnya tempat dan demikian pula bersih atau tidaknya awan. Wallahu a'lam. Nah, baik. Terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan mungkin ini yang terakhir saja dari pendengar kita sudah ada eh, atau pemirsa kita Pak Yazid di Malang. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, yang Ya terima kasih. Saya baru lihat di raja TV ini udah ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas uh, interaksi Bapak. tanggapannya di Malang bagus. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya cuma ini Pak minta tolong ya dengan sangat mohon dengan terutama al muslim ahul muslim. Iya. Saya sering menangis itu Pak itu. Hmm. Sayang sekali Kenapa Indonesia kok selalu mempertahankan ibunya hmm. sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit hmm. kafir. Hmm. Gitu. gitu loh Pak. Kenapa kok gak contoh Wali Songo? Hmm, hmm, hmm. Cuman sembilan orang bisa mengislamkan seluruh Indonesia. Iya. Sekarang berjuta-juta orang pinter kok gak bisa satu pun mengislamkan, malah melorot yang banyak. Baik Pak. Terima kasih. minta tolong kan Pak Baik. yang ahlakul karimah itu aja. Baik, terima kasih Pak Yazid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas interaksi Bapak. Silakan Ustaz. Iya Bapak ya, karena ya Islam bukanlah agama yang mudah ya mengkafirkan orang. Ahlussunnah wal Jamaah hmm. adalah juga ya kelompok yang tidak pernah semudah itu untuk mengkafirkan orang. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan Ahlussunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi, orang yang paling tahu tentang kebenaran dan orang yang paling sayang kepada manusia. Ya, kalau kita lihat manhaj Al-Qur'an, Al-Qur'an saja mengajarkan kepada kita hatta kepada Firaun yang sangat apa namanya? kafir seperti itu saja disuruh untuk berakhlak. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan akhlak kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bagaimana harus menyampaikan kepada Firaun. Allah berfirman, "Izhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Firaun. Ya, sesungguhnya ia itu telah melampaui batas. Dan ucapan kepada Firaun dengan ucapan yang lemah lembut, barangkali ia mau takut atau ia mau kembali. Ia mau ingat. <clears throat> Lihat, ya Fir'aun ya kita tahu sendiri bagaimana pem, ya dia orang yang sangat kafir kepada Allah bahkan mengaku-ngaku dirinya Tuhan Nabi Musa sebaik-baiknya manusia ternyata sebaik-baiknya manusia kepada seburuk-buruknya manusia tetap Allah memerintahkan untuk ya berlemah lembut ya bersikap sopan santun kepada mereka ya dan demikian pula ya akhul Islam, Rasulullah SAW pun tidak pernah mudah mengkafirkan orang yang jatuh kepada kekafiran bahkan. Seperti dalam beberapa kisah ya, sebagian sahabat yang jatuh ke kepada kekufuran, bahkan kufurnya bukan kufur kecil lagi, tapi kufur besar. Ya, sebuah contoh misalnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Razak di dalam musonafnya ya bahwa Rasulullah pernah mengutus beberapa apa seorang sahabat untuk mengambil sodako dari suatu kaum. Rupanya oh ya sahabat ini bertengkar dengan kaum salah seorang dari kaum tersebut sampai sahabat ini memukul orang tersebut hingga copot giginya. Maka rupanya kaum itu tidak menerima perlakuan ya orang yang <clears throat> sahabat tersebut. Mereka pun datang kepada Rasulullah dan minta kisos. Maka kemudian Rasulullah menawarkan bagaimana kalau aku berikan sebagai gantinya begini dan begitu dari harta. Kata mereka, kami tidak mau. Baik, eh, bagaimana kalau saya tambahkan lagi, kata Rasulullah. Tetap mereka tidak mau. Kemudian Rasulullah tambahkan lagi. Akhirnya mereka mengatakan ridho. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah, bolehkah saya mengabarkan tentang keriduan kalian nanti? Silahkan, kata mereka. Kemudian di sore hari Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa mereka telah ridho. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, benarkah kalian telah ridho? Ternyata apa yang terjadi mereka berkata, tidak, kami tidak ridho. Padahal tadinya dia mereka mengatakan ridho. Akhirnya ya para sahabat geram melihat itu. Maka Rasulullah berkata, biarkan mereka. Kata Rasulullah, bagaimana kalau saya tambahkan lagi, apakah kalian ridho? Kata mereka, kami ridho. Ibnu Hazm dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, ya, mengatakan ya dalam kitab Al-Muhalla bahwa mereka-mereka ini ya sudah jatuh kepada kufur takdib dan itu merupakan kufur besar tapi Rasulullah tidak langsung mengkafirkan ya Rasulullah tidak mengatakan kafir kalian itu tapi ketika Rasulullah melihat bahwa mereka orang-orang yang bodoh yang belum tegak padanya hujah ya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka tidak mengkafirkan ini dia ketika Muad bin Jabal ya pulang dari Syam langsung sujud kepada Rasulullah padahal sujud kepada manusia itu termasuk kufur ya syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam ternyata Rasulullah ya bertanya dulu kepada Muad hai Muad apa yang membuat kamu berbuat seperti itu ya Rasulullah tidak berkata kamu hai Muad sudah kafir makanya ya akhi masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang enteng Al-Qurtubi berkata babut takfir, babun khatir, bab kafir mengkafirkan bab yang sangat berbahaya akdama alaihil kathir fasaqatu. Banyak orang yang berani mengkafirkan maka ia pun jatuh ke dalam kesalahan. Wa amsaka minhul fuhul fasalimu. Ya banyak ulama besar yang berhati-hati mereka pun selamat. Ya. Itulah memang ya, sifat para ulama bukan seperti halnya orang-orang yang begitu apa mudah ya jatuh mengkafirkan kepada pemerintah atau sesama muslim dan yang lainnya fa Allahu musta'an saya kira cukup mudah-mudahan nah. apa yang saya sampaikan ini bermanfaat subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan Jazakal Heran atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan Demikian untuk jawaban Bapak Yazid di Malang Terima kasih Bapak atas kebersamaan Bapak Juga terima kasih kami sampaikan Jazakumullahu Khairan Atas uh, kerendahan hati dari para pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti kajian di siang hari ini dari bahasan fikih hari raya yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafirullah semoga menjadi bekal bagi kita untuk e, mendulang pahala di hari raya yang Insya Allah taala akan kita jelang kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda dan seluruh keluarga Anda dan senantiasa Allah e, jaga kita semua di atas hidayah Islam dan sunnah hingga akhirat kita kami undur diri mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh